Nah, ini tanda-tanda fi'il. Qala syarih al-Imam Abu Zaid المكودي رحمه الله يعني أن الفعل يعرف بهذه الحروف التي ذكرت يعني fi'il dikenali dengan huruf-huruf yang telah disebutkan ini wahia yaitu yang pertama qad dimasuki huruf qad wa tadkhulu 'ala al-madhi wal mudhari' ya huruf qad ini masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari' wa tadullu ma'al madhi 'ala tahqiq dan menunjukkan makna tahqiq kalau masuk pada fi'il madhi <clears throat> ya huruf qad jika masuk pada fi'il madhi menunjukkan makna tahqiq ya, kepastian terjadinya sesuatu wa ma'al mudhari'i 'ala at taqlili dan jika masuk pada fi'il mudhari' maka qad menunjukkan makna taklil menunjukkan makna sedikit atau jarang nahwu kita lihat contohnya qad qama zaidun qad qama zaidun sungguh zaid telah berdiri di sini lafaz qama ya kalimat qama kita hukumi sebagai fi'il apa tandanya dimasuki qad dan di sini qad masuk pada fi'il madhi sehingga menunjukkan menunjukkan mana tahqiq ya sehingga dimanakan sungguh Zaid telah berdiri yang menunjukkan kepastian terjadinya sesuatu waqad yaqumu amrun contoh yang kedua waqad qad yaqumu amrun dan terkadang amr berdiri di sini yaqumu kalimat fi'il tandanya dimasuki kot dan qad di sini masuk pada fil mudhari' sehingga menunjukkan makna taklil, sedikit atau jarang. Sehingga dimanakan jarang amr berdiri. Waqa faqama wa yaqumu fi'lani sehingga qama dan yaqumu itu fi'il lidukhuli qad alaihima. Ya keduanya fi'il dikarenakan dimasuki qad. Wassinu la tadkhulu illa 'ala al-fi'lil Kemudian huruf yang kedua yang menjadi tanda fi'il adalah huruf sin. Huruf ini tidaklah masuk kecuali pada fi'il mudhari'. Nah, contohnya alima an sayakunu minkum marza. Alima an sayakunu minkum marza. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit. Fayakunu fi'lun, maka yakunu di sini disebut dihukumi fi'il, kalimat fi'il. Ya, an sayakunu. ya Yakunu fi'il. Lidukhulis sini alaih. Apa tandanya? Dikarenakan masuknya sin padanya. ya Yakunu dimasuki huruf sin. Watadullu alal istiqbal. Dan menunjukkan makna akan datang. Ya, biasa dimanakan akan. Qala wa sawfa Huruf yang ketiga adalah huruf saufa Nahu contohnya wala saufa yu'tika rabbuka. Ya dan Robmu akan memberi kelak akan memberikan engkau. Di sini saufa masuk pada fi'il yu'ti. Yu'ti dihukumi fi'il dan dia nam dimasuki saufa ya, sebagai tanda dia fi'il. Wa tadullu istiqbal istiqbali dan juga menunjukkan mana istiqbal akan datang Ya bedanya apa antara sin dan saufa? Untuk sin itu menunjukkan mana istiqbal yang korib. Istiqbal akan datang yang dekat terjadinya. Adapun saufa menunjukkan mana al istiqbal al ba'id. Artinya akan akan datang yang masih jauh ya terjadinya. Biasa dimaknakan kelak. Itu yang semisalnya dalam bahasa kita. Qala wa ta'ut ta'nitsis sakinati. Yang keempat, tanda fil yang keempat adalah ta' ta'nits sakinah tak taknis yang sukun wa tadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi dan menunjukkan ah, dan masuk pada fi'il madhi tak taknis sakinah ini masuk pada fi'il madhi yang menyertai fi'il madhi di akhirnya dan dia menunjukkan bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut itu mu'annas perempuan sehingga disebut tak taknis tak perempuan ya untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu mu'annas Nahu contohnya qamat wa kharajat. Qamat wa kharajat. Di sini fi'il qama dan fi'il kharaja disertai tak yang sukun di akhirnya sehingga dihukumi fi'il. Faqama wa kharaja fi'lani sehingga qama dan kharaja keduanya adalah fi'il. Lidukhuli ta'i ta'nitsi alaihima dikarenakan masuknya tak ta'nits pada keduanya. Wa tadullu ala ta'nitsi fa'ili dzalikal fi'li dan tak taknis ini menunjukkan fa'il fi'il tersebut itu mu'annas fa'ilnya itu perempuan disebutkan dalam ta'liq di bawah wa mimma yahsunu dhikruhu hahuna an alamata fi'lil amri dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al mukhatabah dan termasuk hal yang bagus disebutkan di sini adalah tanda fi'il amr Ya belum disebut kalau pensyarah tanda fil amr. Dan alangkah bagusnya disebutkan di sini bahwasanya tanda fil amr adalah menunjukkan perintah. Dalalatuhu ala talab menunjukkan makna perintah. Ma'a qabulihi ya al mukhatabah disertai bisa menerima ya muannatsah mukhatabah. Ini tanda fil amr ada dua. Ya ada enam harus terpenuhi sekaligus. Yang pertama menunjukkan perintah, yang kedua bisa menerima ya muannatsa mukhatabah. Nahwu contohnya, idhab waq'ud waqra. Pergilah, duduklah, bacalah. Ya, tiga fi'il amr ini. hadhihi al-alfaz dalatun ala talabi adh-dhahabi wal qu'ud wal qira'ah. Lafat-lafat ini menunjukkan perintah untuk pergi, duduk dan membaca. Ma'a qabuliha ya al-mukhatabah, disertai bisa menerima ya muannatsa mukhatabah. Kalau disertakan kepada tiga fil ini ya mukhatabah bisa dia menerima. Maka bisa dihukumi fi'il amr. Nahu, contohnya ketika dimasuki ya mu'annasa mukhatabah idhabi. Ya pergilah engkau wahai perempuan. Menunjukkan yang diajak bicara itu perempuan manas sehingga disebut ya mu'annasa mukhatabah. Waq'udi, duduklah engkau wahai seorang perempuan. Waqra'i, waqra'i. Ya dan bacalah wahai engkau wahai seorang perempuan. nah Kemudian uh, pen, uh, Al-Imam Ibnu Ajuru menyebutkan tanda fi, eh, tanda huruf. Setelah menyebutkan tanda isim, kemudian fi'il, sekarang tanda huruf. Qala Al-Imam Ibnu Ajuru rahimahullahu taala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah sesuatu yang tidak bisa menerima tanda isim dan bisa dan tidak bisa menerima tanda fi'il. قال الشارح يعني أن الحرف يعرف بكونه لا يصلح معه شيء مما يعرف به الاسم ولا شيء mimma yu'rafu bihil fi'lu. Yakni bahwasanya huruf dikenali dengan tanda dia tidak bisa dimasuki sesuatu yang merupakan tanda isim dan juga tidak bisa menerima sesuatu yang merupakan tanda fi'il. Nah, ini tanda huruf. Ya, disingkat dengan uh, istilah al-adamiyah. Al-adamiyah. Ini tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Nahu contohnya inna walam contohnya huruf inna dan huruf lam. Fa inna walam harfani, maka inna dan lam keduanya huruf. Li'annahuma laysa yasluhu ma'ahuma syai'un mimma tu'rafu bihil asma' wala syai'un mimma tu'rafu bihil af'al dikarenakan keduanya inna dan lam tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Inna gak bisa dimasuki tak ta'nis atau gak bisa dimasuki saufasin dan juga tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim seperti khafat, tanwin, yajar, dimasuki alif dan lam gak bisa sehingga disebut huruf.